Satu di antara yang berkaitan dengan masalah agama adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah akidah, yang berkaitan dengan masalah keyakinan dan ini merupakan perkara yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui dan di antara permasalahan akidah adalah hal yang berkaitan dengan akan munculnya seorang makhluk yang sangat hebat dalam pandangan manusia secara umum yaitu akan munculnya dajjal sehingga ya ikhwati akhwati rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ya dalam setiap salat-salat yang kita lakukan sebelum kita mengakhiri salat kita dengan ucapan salam maka kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Masihid Dajjal ya dari fitnah Masihid Dajjal. Nah, siapakah itu Al-Masih Ad-Dajjal? Ya. Bagi sebagian kaum muslimin yang boleh jadi uh, telah membaca sebagian daripada hadis-hadis yang menceritakan akan munculnya Masih Dajjal atau bagi mereka yang boleh jadi hanya sebatas membaca perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk berlindung kepada Masih Dajjal, maka kemudian mereka pun memberikan ta'rif, memberikan definisi yang beraneka ragam tentang siapakah itu Dajjal. Di antara mereka ada yang memaknai bahwa Dajjal adalah negara superpower, ya, negara superpower yang mereka mencengkramkan kekuatan mereka, jari-jari mereka di segala penjuru negeri di dunia ini. Sehingga di antara kaum muslimin ada yang memaknai Dajjal adalah Amerika ataupun Rusia dan sekutu-sekutunya. Di antara mereka ada yang memaknai bahwa Dajjal adalah para pemimpin-pemimpin yang zalim, yaitu para pemimpin yang tirani yang mereka menindas rakyatnya mereka mengutamakan kepentingan diri dan keluarganya mereka tidak mau peduli dengan rakyatnya mereka yang senantiasa berbuat zalim kepada para rakyatnya Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa Dajjal adalah Satya Saibaba yaitu seorang sakti dalam tanda kutip yaitu seorang dukun yang muncul di India. Ada yang mengatakan bahasanya Dajjal itu adalah sifat. Ya, bahasanya Dajjal itu adalah sifat yang akan bisa bersemayam pada setiap orang. Artinya bahasanya seseorang yang memiliki sifat pendusta, sifat dolim dan yang semacamnya maka dia layak untuk diberikan gelar sebagai seorang dajjal. Ya. ya, artinya bahasanya menurut eh, sebagian orang ini dajjal itu hanyalah sifat dan dia bukanlah berwujud sebagai satu fisik tertentu. Ya, dan penafsiran-penafsiran yang lain. Namun di antara para ulama, ya, di kalangan para ulama mereka menafsiri bahasanya Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad, ya Ibnu As-Sayyad. Karena memang dalam hal ini banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang Ibnu Sayyad. Ya. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kepada para pendengar sekalian untuk sedikit eh, melihat, menengok hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ya sebelum kita uh, mengetahui lebih lanjut tentang uh, siapa itu Masih ad Dajjal, alangkah baiknya kita kemudian sampaikan definisi terlebih dahulu mengenai ya Al-Masih Ad-Dajjal. Di mana Al-Masih itu satu kata yang memiliki makna ya memiliki dua makna yang kontradiksi ya memiliki dua makna yang kontradiksi ya satu memiliki makna as yaitu seorang yang memiliki sifat yang sangat jujur dan yang kedua memiliki makna al-kadzab ad-dalil yaitu seorang yang sesat lagi pendusta. Ya, maka al-masih itu memiliki dua makna yang kontradiksi. Nah, al-masih yang bermakna asidik yaitu al-masih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Isa ibnu Maryam. Ya, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut Isa itu dengan al-masih ya, al-masih Isa ibnu Maryam. Ya, masih Al-Masih Isa bin Maryam. Ya, artinya bahasanya dia adalah seorang yang sangat jujur. Ya, yaitu adalah Isa anaknya Maryam. Nah, kita semuanya tahu bahasanya Isa adalah seorang nabi, ya, seorang eh, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia seorang nabi yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mengobati penyakit-penyakit yang uh, notabene penyakit yang diderita oleh seorang sejak lahirnya bahkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa me menghidupkan orang yang telah meninggal. Dan ini bukanlah dusta dan ini adalah satu hal yang benar yang ada pada diri Isa ibnu Maryam Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, al-Masih yang kedua yang bermakna ya, al-kadzab dan ad yaitu seorang yang tersesat lagi pendusta yaitu al-masih yang Rasulullah SAW berikan kepada ad-dajjal yaitu tatkala kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal satu di antaranya adalah bin syarri Masih dajjal ya, kita berlindung kepada keburukan dari Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Al-Masih yang disambungkan dengan Ad-Dajjal, maka masih di sini maknanya adalah pendusta. Ya, maknanya adalah pendusta, maknanya adalah uh, orang yang tersesat, orang yang menutupi kebenaran dengan kedustaan, orang yang menyesatkan manusia. Namun juga bisa dimaknai Al-Masih yang dikaitkan dengan Ad-Dajjal ya, karena dia satu di antara maknanya adalah mamsuhah. Mamsuhah yaitu tertutup. Ya artinya bahwa mata satu di antara mata Ad-Dajjal itu tidak bisa melihat. Ada matanya menonjol keluar, cuman e, tidak bisa melihat. Yang kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Inna dajjala mamsuhul aini. Ya sesungguhnya, ya sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang yang matanya, ya satu matanya itu buta, satu matanya e, picek, ya tidak bisa melihat. Meskipun tampak ya dia punya mata matanya dua akan tapi satunya tidaklah bisa melihat nah kemudian <clears throat> dajjal ya adapun lafaz dajjal ini eh, terambil dari perkataan orang-orang Arab yaitu tatkala dalam bahasa Arab ada istilah dajjala al-ba'ir Ya. Dajjala al-ba'ir yaitu tat, e, bahasanya ba'ir unta itu dajjal, unta itu dicap. Ya, artinya cap ini menutupi kulit daripada unta ya. Cap ini menutupi sebagian kulit daripada unta. Dajjal juga memiliki makna menutupi ya apa namanya menutupi dan kemudian menghalang-halangi sesuatu yang ditutupi tersebut. Nah ini diantara makna ad-dajjal. Nah, ya, mana dajjal? Adapun ad-dajjal ya, dalam hadis tadi dikatakan ad-dajjal, jadi ada tasdid pada jimnya, kemudian jimnya dibaca panjang. Kalau tadi dajjal semata-mata dajjal itu maknanya ya menutupi ataupun bercampur dengan sesuatu yang selainnya. Adapun ad-dajjal maknanya adalah al-mumawih ya, al-mumawih. Al-kadzdzab ya. Itu sesuatu yang menutupi kebenaran, ya kedustaan yang menutupi kebenaran. Kebatilan yang menutupi ya kebatilan yang menutupi kebenaran. Itulah ad jal nama yang dimiliki oleh seseorang yang dia memiliki kelebihan dalam e, bertutur kata, dia memiliki e, khawarikul adah, kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa ataupun dalam bahasa kita sesuatu memiliki suatu sifat yang luar biasa pandai menipu nah, ini diantara makna dajjal di mana dajjal ini juga banyak sekali pengikutnya ya dajjal itu pengikutnya sangat-sangat banyak nah jamak daripada dajjal itu adalah dajjalun ya dajjalun di mana memang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada para dajalun, ya, ada para dajalun itu maksudnya adalah orang-orang yang memiliki sifat pendusta, ya. Meskipun kemudian kita tidak boleh memungkiri akan munculnya seseorang yang memang memiliki makna ad-dajjal. Nah, jadi ini harus kita dudukkan. Tatkala Rasulullah mengatakan nanti akan muncul para dajjalun, itu orang-orang uh, dajjal, orang-orang yang memiliki sifat pendusta, suka menutupi kebenaran dengan kebatilan, namun di sana juga ada seorang yang memang namanya dajjal. Jadi ada dajjal yang e, semata-mata bermakna sifat yang ini akan banyak dimiliki oleh orang-orang. Nah, ada beberapa orang yang Eh, memiliki sifat dajjal yaitu pendusta. Mereka ini adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan menampakkan kebatilan, namun juga nanti memang ada orang yang namanya dajjal. Ya, jadi mesti kita dudukkan adanya uh, hadis yang sepertinya kontradiksi, ya, supaya hadis-hadis yang sepertinya kontradiksi ini bisa kita uh, amalkan semuanya dan ini adalah satu di antara cara yang terbaik tatkala ada beberapa hadis yang sepertinya kontradiksi saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya maka jalan yang paling utama dan jalan yang pertama harus ditempuh adalah al-jam'u baina huma yaitu kita mengumpulkan ya hadis-hadis yang sepertinya bertentangan tersebut pada ya kita dudukkan ya masing-masingnya pada tempatnya yang paling tepat ya mendudukkan hadis-hadis tersebut pada tempatnya yang tepat. Ya. Maka di sini ada dajjal yang maknanya adalah sifat, namun juga ada dajjal yang maknanya adalah person. Nah, jadi supaya tidak saling bertentangan, maka uh, ada dajjal yang banyak berarti ini adalah dajjal yang merupakan yang memiliki makna sifat. Dan kemudian ada dajjal yang nanti di akhir pembahasan akan e, dibunuh berarti ini adalah Dajjal yang dia adalah person. Memang ada seorang yang e, namanya Dajjal. Ya. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Nah, Dajjal yang dia adalah person itu memiliki sifat-sifat tertentu. Yang memiliki sifat-sifat tertentu itu sifat-sifat fisik. Ya, sifat-sifat fisik tertentu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya. Di mana saja ini adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW seorang yang masih muda, ya seorang yang masih muda. Wajahnya merah, ya posturnya pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting. Ya, mata sebelahnya picek. Itu matanya menonjol akan tapi tidak bisa melihat. Jadi bukan berarti Dajjal itu tidak punya mata sebelah. Ya tidak, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh beberapa tokoh yang muncul di dunia barat. Ya, mereka yang memiliki eh, apa sifat-sifat yang buruk kemudian mereka digambarkan tidak memiliki mata sebelah. Tidaklah demikian akan adanya Dajjal. Dajjal memiliki dua mata, cuman mata yang sebelahnya tidak berfungsi, tidak bisa digunakan ya untuk melihat. Ya, bahkan e, matanya yang tidak bisa melihat itu menonjol keluar. Kemudian di atas mata kirinya ini ada daging yang tumbuh. Kemudian di antara kedua matanya ada tulisan kaf, fa dan ro ya, kaf, fa dan ro. Di mana e, tulisan kaf, fa dan ro ini akan di, bisa dibaca oleh setiap orang muslim. Akan bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman, ya. Maka setiap orang yang beriman meskipun tatkala dalam kehidupannya dirinya adalah seorang yang umi seorang yang tidak bisa baca tulis yang kata Rasulullah dia itu katibun wa ghairu katibin ya baik dia itu seorang yang bisa menulis ataupun tidak bisa menulis namun setiap orang mukmin tatkala mengetahui munculnya dajjal dia akan bisa membaca minimal adalah kaf fa ra yang ada di antara kedua matanya yang ada di jidatnya yang kaf fa ra ini bermakna adalah kufur dan dianya adalah orang yang kafir orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa uh, hadis dari para sahabat radhiyallahu halim ajmain yang menggambarkan tentang sifat-sifat Umar uh, tentang sifat-sifat uh, Dajjal laknatullah alaih. Di antaranya adalah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ya, beliau mengatakan Inna Allah ta'ala laysa bi'awar ala wa innal masihid dajjal a'warul aini al-yumna ka'anna uh, ainahu anbatun tofiyatun. Ya, ini kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang disampaikan oleh Ibn Umar radhiyallahu taala dan hadis ini adalah hadis yang sahih dan dicatat oleh Imam Bukhari ya di dalam uh, kitab sahih beliau itu pada Kitabul Fitan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, bukanlah orang yang picek mata sebelahnya. Dan ketahuilah bahasanya Masih Dajjal adalah orang yang picek mata sebelah kanannya. Ya. Maka eh, sesungguhnya mata yang sebelah kanannya itu menonjol, ya keluar, ya menonjol keluar seperti anggur yang mengapung. Eh, jadi eh, betul-betul menonjol keluar. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau katakan bahwa Rasulullah SAW mensifatkan ya tentang e, bentuk fisik dajjal. Maka beliau mengatakan faida rojulun jasimun. Ya ahmaru ta'tur ra'si awarul aini ka'anna ainahu anbatun tafiatun ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya um, uh, bahwasanya Dajjal adalah seorang yang pendek, seorang yang kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya uh, picek sebelah. Ya, seperti buah anggur yang keluar. Dan hadis-hadis yang semacam ini ya sangat banyak. Jadi hadis-hadis yang memberitahukan kepada kita tentang uh, sifat fisik daripada dajjal itu sangat banyak. Ya, seperti juga hadis yang semakna yang disampaikan oleh uh, Utbah bin uh, Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Masihad Dajjali rojulun qasirun afja'u ja'dun a'warun uh, eh, matmusul matmusul ain." Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah Rasulullah mengatakan Wa amma masikhud dolalah fa innahu awarul ain atlal jabhah aridun nahr fihi difaun. Dalam hadis uh, eh, Khudaifah bin Yaman Rasul mengatakan bahasanya dajjal adalah awarul ain al-yusra ya, jafalul jafalul syar. Maka sekumpulan hadis-hadis tadi menunjukkan memberitahukan kepada kita tentang diantara sifat-sifat yang dimiliki oleh Dajjal itu fisiknya pendek rambutnya keriting matanya picik sebelah ya, apa kemudian e, mukanya lebar dan ada tulisan kafarok, ya yang akan e, yang kata Rasulullah yakrauhu kullu mu'minin katibin wa ghairu wa ghairi katibin. Ada tulisan kafara yang akan bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman. Baik dia orang yang beriman tadi adalah orang yang bisa membaca ataupun orang yang tidak bisa membaca. Ya. Ini diantara sifat-sifat yang dimiliki oleh Dajjal laknatullah alaih itu seorang dukun yang uh, akan keluar di akhir zaman nanti. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan beberapa sifat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi, maka kemudian kita pun mengetahui bahasanya dajjal itu memang ada yang berupa person, yaitu seseorang, bukan hanya semata-mata sifat sebagaimana yang e, banyak disampaikan oleh kaum muslimin dewasa ini, yaitu mereka menafsiri bahasanya dajjal itu adalah sifat begini, sifat begitu, dia pendusta, ya, dia adalah orang yang sesat dan semacamnya. Memang ya bahasanya di sana ada dajjal yang bermakna sifat. Akan tapi di sana juga ada dajjal yang memang dia adalah seseorang yang akan muncul di akhir zaman nanti. Maka kedua-duanya adalah benar, ya kedua-duanya adalah benar. Maka tidak boleh kemudian kita mendustakan satu dan e, membenarkan yang lainnya. Kedua-duanya benar. Itu e, membenarkan hadis Rasulullah yang mengatakan akan munculnya para dajjalun. Itu orang-orang yang dia itu adalah dajjal. Maka orang-orang yang banyak ini ataupun e, dajjal yang banyak ini maknanya adalah sifat, ya, maknanya adalah sifat dan adapun dajjal yang satu itu adalah person yang dia akan betul-betul muncul di akhir zaman nanti. Di mana dajjal yang akan muncul di akhir zaman ini adalah dajjal yang memang luar biasa. Memiliki khawarikul adah, sifat-sifat yang e, luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, dajjal yang sesungguhnya ini nanti akan muncul ya akan muncul di suatu tempat. Ya, akan muncul di satu tempat yaitu di arah timur dari Khorasan yaitu wilayah yang terletak di Iran bagian timur eh, di mana kalau kita melihat sekarang eh, Iran ini tempat munculnya berbagai macam kebatilan ya di antaranya adalah munculnya Syiah ataupun ya bukan munculnya akan tapi tempat berkembang biaknya Syiah Rafidhah itu di Iran ya Iran itu dahulu namanya Ya. Ya, Persia. Ya. Persia. Persia yang satu negara besar adidaya ketika itu yang ditaklukkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sehingga e, betapa bencinya ya orang-orang Persia ini kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala sehingga kalau kita lihat ya orang yang membunuh Umar bin Al-Khattab itu adalah orang Persia, Ya, dia adalah orang Majusi yang berasal dari Persia. Dan orang yang membunuh Umar ini disanjung-sanjung sebagai seorang pahlawan yang sangat pemberani. Padahal dia membunuhnya dengan cara yang tidak berani. Nah, dengan cara pengecut yaitu membunuh dari arah belakang. Yaitu dia uh, ikut masuk ke dalam sof sholat, pura-pura ikut sholat, dan kemudian membunuh ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita ya bahwa Dajjal ini memang akan muncul di wilayah Khurasan. Sebagaimana di dalam beberapa hadis yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Yahrudu Dajjal ya min Yahudiyah asbahan mahu sab'una alfan minal Yahud. Bahasanya Dajjal itu akan uh, dia berasal dari anak keturunan Yahudi, ya, anak keturunan orang-orang Yahudi, asbahan yang dia akan dibersamai oleh 70 ribu orang-orang Yahudi. Ya, yang akan dibersamai oleh 70 orang-orang Yahudi. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan ad-dajjal yakhruju min ardi min ardin bil masyriq yuqalu Khurasan. Ini hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan juga dalam hadis yang lain uh, yang disampaikan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Ya. Maka ini Dajjal itu munculnya di Khurasan. Yaitu di satu wilayah yang masuk ke dalam wilayah Iran. Ya. Dimana kalau kita melihat sabda Rasulullah tadi bahasanya dia seorang Yahudi dan yang akan menjadi pengikutnya pun juga kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain dikatakan bahasanya e, di antara para pengikut Dajjal itu adalah kebanyakan perempuan, ya. Kebanyakannya adalah para perempuan. Sehingga orang-orang yang hidup di akhir zaman nanti mereka betul-betul akan berpesan kepada anak perempuannya, kepada istrinya, kepada bibinya, kepada keponakan perempuannya dan seterusnya ya agar jangan sampai terfitnah oleh munculnya Dajjal ini. Ya. Setelah kemudian dia muncul, maka dia pun akan melanglang buana. Tidak ada satupun tempat, ya, tidak ada satupun tempat yang tidak terjamah oleh Dajjal. Padahal dia hanya eh, apa namanya hidupnya di muka bumi itu tidak lama. Ya hidupnya hanya 40 hari. Namun dengan 40 hari ini dirinya bisa melanglang buana, menjelajahi seluruh dunia sehingga tidak ada satupun tempat kecuali yang akan dijamah oleh Dajjal dan bala tentaranya. Kecuali ada dua tempat yaitu Mekah dan Madinah. Maka Mekah dan Madinah ini tidak akan pernah terjamah oleh Dajjal. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah ini akan senantiasa dijaga oleh para malaikatnya. Sehingga ketika Dajjal itu akan masuk ke Mekah dan Madinah maka seluruh para malaikat ya, yang bertepatan dengan akan um, masuknya Dajjal ke wilayah tersebut mereka para malaikatnya akan menghunuskan pedangnya menghalang-halangi Dajjal. Dan kemudian ada beberapa masjid yang tidak akan bisa dijamah oleh Dajjal. Ya, sebagaimana dalam sebagian uh, riwayat itu seperti riwayat yang disampaikan oleh penulis kitab Fatwa Rabbani ya, di sana disampaikan bahwa ada empat masjid yang tidak akan bisa didekati oleh Dajjal yaitu Masjidil Haram, Masjidil uh, Masjid Madinah yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjid Tur dan Masjid Al-Aqsa. Ya, ini empat masjid yang tidak akan bisa dijamah oleh Dajjal dan para bala tentaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan e, dikatakan bahasanya para perawinya adalah perawi yang bisa dipercaya. Dan kata lain bahasanya e, hadisnya adalah hadis yang sahih. Hal ini sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari yaitu hadis-hadis yang menceritakan bahwa e, ada empat masjid yang tidak akan bisa dijamah oleh Dajjal. Adapun masjid yang lain maka masih bisa dijamah oleh Dajjal dalam rangka untuk mendakwai kaum muslimin. Ya. Akan tapi kaum muslimin kaum mukminin yang mereka memahami bahasa itu adalah Dajjal meskipun kata-kata yang disampaikan adalah kata-kata yang sangat manis, kata-kata yang penuh dengan tipuan yang mana Dajjal ini akan uh, bisa menyulap api menjadi air dan api pun uh, apa dan air menjadi api sehingga orang yang tidak beriman maka akan tertipu dengan kata-kata manisnya Dajjal Adapun orang yang beriman maka ketika itu dia tidak akan tertipu dengan uh, dakwah manisnya Dajjal Dan meskipun mereka harus menerima siksaan dari Dajjal Namun kemudian pada akhirnya kaum mukminin yang disiksa oleh Dajjal Dia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Nah Dajjal ini akan muncul ke muka bumi selama 40 hari. Dan kata Rasulullah SAW, satu hari yang pertama itu lamanya seperti satu tahun. Ya, satu hari yang pertama itu lamanya seperti satu tahun. Kemudian satu hari yang kedua itu lamanya seperti satu bulan. Ya. Dan satu hari yang ketiga itu lamanya seperti satu pekan, yaitu satu jumah ke jumah yang lainnya. Dan kemudian 37 hari yang sisanya maka sebagaimana hari-hari biasa ya sebagaimana hari-hari biasa. Sehingga para sahabat Ridwanullah Halim Ajmain ketika itu bertanya, Cukuplah bagi kami kalau sholat hanya sehari, ya, artinya ketika satu hari dikatakan satu tahun, ya, satu hari dikatakan satu tahun, maka para sahabat bertanya, kalau begitu cukupkah kita hanya menjalankan sholat e, sebagaimana yang kita jalankan sehari semalam, ya misalnya lima kali dalam sehari semalam? Maka Rasulullah kemudian menjawab, tidak akan tapi perkirakanlah sebagaimana hari biasanya. Ya, artinya kalau satu hari itu e, lamanya semisal ya, yang kita jalani adalah 24 jam dan kemudian ketika waktu duhur itu sekiranya jam sekian sampai jam sekian asar itu jam sekian sampai jam sekian dan seterusnya maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperkirakan ya solat yang kita lakukan itu ya sesuai dengan perkiraan kita dalam satu hari lima kali ya kita perkirakan waktu duhur itu eh, antara jam sekian ataupun waktunya setelah sekian jam ya Kemudian waktu asar itu nanti setelah jam sekian dan seterusnya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memperkirakan ya kira-kira pokoknya eh, sekira sekian jam itu berarti itu waktu untuk menegakkan satu sholat tertentu dan satu sholat tertentu. Kemudian ikhwati akhwati filah rahimani wa bukti bahwasanya Dajjal itu adalah selain merupakan uh, selain bermakna sifat akan tapi juga Dajjal adalah bermakna person bahwasanya kemudian Dajjal itu akan dibunuh ya Dajjal itu akan dibunuh dan yang bunuh adalah Isa bin Maryam yang akan bunuh adalah Isa bin Maryam ini uh, bukti bahwasanya Dajjal itu bukan hanya bermakna sifat akan tapi bahwasanya Dajjal maknanya adalah person sehingga di dalam beberapa hadisnya Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita ya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya ya harus dajjal fi ummati ya, bahasanya dajjal itu akan muncul ke tengah-tengah umatku maka kemudian beliau pun menyebutkan oh, berbagai macam sifat-sifat yang ada padanya maka kemudian uh, Rasulullah mengatakan faib asullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwah ibn Mas'udin fayatlubuhu fayuhlikuhu ya. yang seakan-akan Isa bin Maryam ini seperti Urwah bin Mas'ud ya seperti Urwah bin Mas'ud maka kemudian Isa pun mencari ya mencari Dajjal dan kemudian menemukannya fayuhlikuhu dan kemudian uh, Isa bin Maryam ini pun membunuh Dajjal Nah, tatkala Isa ini muncul, ya ini diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, tatkala ini, tatkala Isa itu muncul di menara bagian timur Damaskus, yaitu Syria. Ya, Damaskus kan ibu kota Syria yang sekarang sedang menjadi satu eh, negara yang penuh konflik yang di sana banyak sekali orang-orang yang menginginkan negara Suriah, di mana Suriah ini adalah negaranya kaum mukminin. Di bagian timur Damaskus. Nah, ketika Isa itu muncul di sana, maka kaum mukminin pun segera menemui Nabi Isa alaihissalam. Ya, segera menemui Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika itu, ya, Dajjal itu melihat menoleh ke arah munculnya Isa alaihissalam. Ya, yang uh, apa namanya? Ketika itu muncul di Suriah, ya di Damaskus. Nah, ketika Isa ini muncul, maka kemudian beliau mencari, ya mencari Dajjal dan sehingga ketemulah dengan Dajjal di Babu Lut ya, bertemu di Babu Lut. Ya, di Palestina. Ya, yang dekat dengan uh, Baitul uh, Maqdis ya. Bertemu di sana, dicari terus dan kemudian uh, ketemu dan kemudian setelah ketemu maka Nabi Isa pun berkata kepada Dajjal, "Innali fika dorbatan lan tafutuni, lan tafutani." Ya, jadi Isa mengatakan kepada Dajjal, "Wahai Dajjal, sungguhnya aku memiliki satu pukulan. Yang satu pukulan ini pasti akan mematikan dirimu dan tidak akan luput, ya, kecuali pasti akan mengenai dirimu." Ya, jadi ketika itu eh, maka Nabi Isa setelah membunuh Dajjal maka kemudian kaum mukminin pun mengejar bala tentaranya Dajjal. Ya, terus mereka mengejar bala tentaranya Dajjal. Bahkan sampai-sampai tidak ada satupun bebatuan, tidak ada satupun pepohonan kecuali akan mengatakan wahai muslim, <clears throat> wahai muslim. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini di belakangku ini ada Yahudi. Ya, tadi dikatakan bahasanya kebanyakan pengikutnya Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Maka seluruh bebatuan dan pepohonan akan mengatakan ini di belakangku ada Yahudi. Ya, kecuali satu pohon, ya kecuali satu pohon yang tidak mau menyebutkan bahasanya di belakangnya ada orang Yahudi. Pohon apa itu? Yaitu pohon Gorkot, ya, pohon Gorkot. Ya. Sehingga eh, sekarang ini orang-orang Yahudi sedang menanam pohon gorkot. Ya, boleh jadi barangkali eh, mereka persiapkan dalam rangka untuk bersembunyi. Ya, dalam rangka untuk bersembunyi dari kejaran kaum muslimin. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi dan yang lainnya eh, Rasulullah SAW mengatakan Yaktul ibnu Maryam ad-Dajjala bibabilut, Lut bahwasanya Isa bin Maryam ini akan membunuh Dajjal yaitu di Babu Lut ya, di Babu Lut. Ya. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ya. Ini uh, tentang di mana munculnya Dajjal dan bahkan kemudian di mana Dajjal akan dibunuh ya oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan juga di dalam beberapa hadis tadi menunjukkan bahasanya Isa bin Maryam itu belumlah meninggal ya Isa bin Maryam belumlah meninggal sebagaimana doktrinnya orang-orang Nasrani dan juga diikuti oleh orang-orang Ahmadiyah jadi orang-orang Nasrani mengatakan bahasanya Isa bin Maryam ini sudah meninggal sudah disalib padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an e, menyatakan dengan tegas yang dibunuh itu adalah man syubbihalahu itu seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Jadi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu bukan Nabi Isa akan tapi orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa. Adapun Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan kemudian akan diturunkan kembali pada saat telah muncul dajjal di muka bumi yaitu di akhir zaman ya ketika di akhir zaman muncul dajjal maka kemudian Nabi Isa pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk mencari dajjal dan kemudian membunuhnya. Dan ini telah terrealisasi. Dan bahkan di dalam beberapa hadis yang lain disebutkan Nabi Isa alaihissalam ketika itu bersama orang-orang mukmin yang lainnya mereka bermakmum di belakang Imam Mahdi. Ya, bermakmum di belakang Imam Mahdi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang Nabi Isa belumlah meninggal sampai saat ini ya belumlah meninggal dan kemudian Nabi Isa akan tinggal di muka bumi beberapa saat dan kemudian baru akan meninggal setelah itu dan kemudian e, diikuti oleh kaum mukminin yang lain sehingga tidak ada seorang mukmin pun yang ketika itu yang mencium bau ataupun angin yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membunuh kaum mukminin. Ya, maka kaum mukminin pun di akhir zaman nanti akan meninggal pada saat mereka mencium angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang hidup di akhir zaman nanti yang akan merasakan guncangan yang sangat dahsyat itu hanyalah orang-orang yang fasik yang kata Rasulullah SAW yang akan mendapati guncangan yang dahsyat yaitu idza zulzilatil ardu zilzalah tatkala eh, bumi itu diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan guncangan yang sangat-sangat hebat maka ketika itu yang akan mengalaminya hanyalah afsakun nas itu orang-orang yang paling fasik. Nah ikhwati akhwati rahimani kemulah setelah kita mengetahui tentang begitu dahsyatnya fitnah dajjal ini yang kata Rasulullah SAW ya tidak ada satupun fitnah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ke muka bumi ya, sejak Nabi Adam ini diturunkan ke muka bumi sampai hari kiamat nanti kecuali ya fitnah ad-dajjal ya kecuali fitnah ad-dajjal yang oleh karenanya Eh, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ya, memerintahkan kepada kita dan perintah ini sebagian ulama itu jumhur ulama mengatakan sunnah hukumnya dan sebagian para ulama mengatakan wajib untuk berlindung dari empat hal ya untuk berlindung dari empat hal yaitu berlindung dari uh, fitnah kubur berlindung dari siksa api neraka berlindung dari keburukan dunia dan akhirat dan berlindung dari uh, masih Dajjal ya keburukan masih Dajjal. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ya. Di antara doa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita untuk kita baca dalam rangka berlindung dari fitnahnya Dajjal ya seperti kita diperintahkan untuk membaca eh, uh, 10 ayat yang awal dari surat Al-Kahfi. Ya, 10 yang awal dari surat Al-Kahfi. Dan sebagian riwayat menyatakan di 10 akhir surat Al-Kahfi. Ya. Rasulullah SAW mengatakan man atrokahu minkum fal yaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya barang siapa yang berjumpa dengan dirinya itu dengan dajjal, maka hendaknya dia membaca ya pembuka-pembuka surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, man uh, eh, afan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man hafadha asyra ayatin min awal suratil kahfi musima minad dajjal. Barang siapa yang menghafalkan ya 10 ayat dari surat Al-Kahfi maka dia akan dijaga dari fitnahnya dajjal. Ya, kemudian hadis yang lain yang memerintahkan e, kepada kita untuk berlindung dari fitnahnya e, fitnahnya dajjal adalah idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba. Ya, apabila salah seorang di antara kalian membaca tasyahud maka hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal. Itu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada dirimu dari adab jahannam, ya dari siksa neraka jahannam dan dari siksa kubur dan dari fitnahnya kehidupan ya dan dari fitnahnya kematian dan juga aku berlindung kepada dirimu dari keburukan fitnahnya masih Dajjal. Ya inilah ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah eh, bahwasanya sekali lagi Dajjal itu memang terkadang bermakna sifat namun juga Dajjal itu terkadang bermakna person. Nah, oleh karenanya eh, kita mesti mendudukkan antara hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW tadi maka janganlah kemudian kita hanya menerima sebagian namun kemudian menolak yang lain dan e, sebagai penutup bahwa dajjal itu memang ada yang berbentuk manusia ya ada yang berbentuk manusia sehingga nanti akan berwujud di muka bumi dan bahkan dia kemudian akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam demikian yang kita sampaikan Wassalamu'alaikum wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi wa akhiru da'wana alamin waktu kita kembalikan fal yatafaddal mashkura Kau muslimin, sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia di siaran kami di www.radiomuslim.com memurnikan akidah menebarkan sunnah. Seperti yang kami janjikan tadi, saat lagi kita akan masuki sesi tanya jawab. Dan Alhamdulillah telah ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang insya Allah akan kami tanyakan langsung kepada al ustaz Abu Salman Hafidhullah Ta'ala. Kita akan bacakan untuk pertanyaan pertama dari Al-Ahdaru Muhammad Dendi Yusuf, Mustafa Al-Akbar di kota Kediri, Kecamatan Pare. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya keutamaan apa yang ada pada surat Al-Kahfi dan surat yang semisal yang menjelaskan Dajjal serta syaitan di akhir zaman. Barakallahu fikum. Bismillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah quwata illa billah abad. Uh, eh, akhi yang berada di Kediri ya, jadi satu di antara faedah yang sangat jelas uh, tentang faedah surat Al-Kahfi yang pertama tadi adalah ya, dalam rangka sebagai bentuk wikoyah, ya, sebagai bentuk wikoyah yaitu penjagaan kita dari fitnahnya Dajjal. Jadi untuk membentengi kita dari fitnahnya, fitnahnya Dajjal itu bukan kemudian menggunakan uh, benteng yang tinggi, menggunakan baju besi ataupun yang semacamnya tidak. Akan tapi bahwa yang akan bisa membentengi kita dari fitnahnya Dajjal adalah kita diperintahkan untuk menghafal ya 10 ayat uh, yang awal dalam sebagian lafaz yang lain, eh, uh, 10 ayat yang akhir dari surat Al-Kahfi. Ini secara uh, khusus kemudian dalam sebagian lafat yang lain disampaikan bahwa kita dianjurkan untuk membaca surat kahfi yang merutinkan baca surat al-kahfi di hari Jumat. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih uh, riwayat Imam Hakim, Inna man qara'a surat al-kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal ini. Sebenarnya seorang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada dirinya di antara dua Jumat. Ya, di antara dua Jumat. Ya, ini di antara uh, faedah kita membaca surat Al-Kahfi uh, seluruhnya dan kemudian faedah di antara kita menghafalkan ya 10 ayat dari surat Al-Kahfi baik yang ada di depan ataupun yang ada di bagian belakangnya. Wallahu taala alam. Taib demikian tadi pertanyaan dari Al-Ah Muhammad yang ada di Kediri. Mudah-mudahan menambahkan hasanah ilmu antum dan terjawab sudah. Dan mungkin karena waktunya sudah malam kita cukupkan saja sedikit mengenai kajian ini akan Ustadz sampaikan kesimpulan dan tafadhal masykur. Taib. Ikhwati akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Eh, ini satu bukti lagi yang eh, bisa kita lihat, bisa kita baca tentang permasalahan akidah, ya permasalahan keyakinan yang sekarang ini banyak di antara kita kaum muslimin yang kurang mengetahuinya, yang tidak mengetahuinya. Jangankan orang yang memang tidak pernah mengaji, orang yang mungkin sering mengaji pun terluput dari dirinya ya mengetahui, mengilmui perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah fitan, fitnah-fitnah yang akan muncul di akhir zaman nanti. Nah, oleh karena itu eh, ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah, silahkan bagi Anda sekalian yang ingin lebih memperbanyak untuk menelaah mengenai eh, tanda-tanda eh, akhir zaman khususnya adalah yang berkaitan dengan masalah Masih Dajjal bisa membaca satu kitab yang ditulis oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil ya dengan judul Asyratus Sa'ah ya tanda-tanda hari kiamat dan juga kitab-kitab yang lain yang memang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan mudah-mudahan itu semuanya akan memberikan tambahan ilmu kepada kita dan akan menambahkan persiapan kita pula untuk menghadapi datangnya satu hari yang sungguh hari itu adalah hari yang sangat-sangat berat uh, bagi seluruh umat manusia dan kita tidak mengetahui apakah kita akan berjumpa ataukah tidak yang jelas kita diperintahkan untuk senantiasa mempersiapkan diri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian eh, jazakumullah khairan dan waktu kita kembalikan fal yatafaddal masykura.